kita masih belum siap untuk menikah. Jangan ya. Jangan. Ini pasti pertanyaan laki-laki nih. <laughs> pasti pertanyaan ikhwan ini. Hmm. Apakah berdosa jika bahasanya jangan kita ya, saya gitu. <laughs> ini sengaja ini meng, mengumuman mengumumkan dari yang khusus ini dibalik ya, bukan mengkhusus mengumumkan mengkhususkan dari mengumumkan dari yang khusus. Ya, jika, jika kita mem, tidak boleh ya, jangan ya membayangkan yang demikian. Ya, artinya pikiran-pikiran eh, uh, lintasan yang tidak baik, yang demikian, yang menjurumuskan dalam sesuatu yang tidak baik, ya, dihindari yang demikian. ya, artinya jangan terlalu banyak takhayul yang yang aneh termasuk juga yang apa ya apa bahasa keren ya takhayul yang terlalu eksotik yang tidak boleh ya jangan dihindari yang demikian Apakah kita di apabila kita dipilih menjadi ketua dalam sebuah organisasi yang dalamnya sangat bertentangan dengan hati nurani kita, apakah yang harus dilakukan? Apakah kita jalankan amanah itu karena berat bagi saya? Nah, ini salah nih yang nanya. Awalnya kita jadi saya sekarang. Ini grogi ini <laughs> nulisnya ini ya. Wallahu ta'ala alam kalau memang itu menjadikan ada orang yang mempercayai kita jadi seorang ketua aman, itu kan amanah ya maka kesempatan sebenarnya untuk kemudian meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Ya, ini salah satu yang disebut dengan kebijakan atas. Jadi ketika seorang rakyat mempercayai bahwa ditunjuk ada orang yang kemudian bisa memimpin, maka pada dasarnya ini juga menjadikan satu buah kesempatan untuk kemudian bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Karena itu juga amanah loh. Untuk membawa yang di bawahannya untuk menjadi baik. Bukan untuk kemudian kesempatan berbuat yang tidak baik loh. Ya. Kalau zaman sekarang kan memang dibalik ya. Ketika seseorang sudah memiliki kekuasaan, ini kesempatan untuk tidak berbuat baik. Karena dia merasa bahwa dirinya adalah penguasa. Padahal dalam kesempatan yang demikian adalah kesempatan untuk kemudian kita beramal soleh untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik agar bisa dicontoh dengan rakyat kita yang di bawah. Ini kesempatan kalau kemudian sesuatu yang memang jadi satu buah misalkan bikin acara yang memang bertentangan, ya maka ketua kan punya hak untuk kemudian meluruskan untuk sesuatu yang tidak baik. Artinya punya sedikit kekuatan khusus. Ya, dan syukur-syukur kalau kemudian bisa memberikan sesuatu yang baik ini ya pahalanya besar ya karena mau tidak mau yang di bawahnya juga akan mengikuti. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Najasyi Habas Heraklus pada waktu itu Raja Romawi untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Kenapa sampai demikian Rasulullah SAW? Karena mereka adalah seorang pemimpin, raja. Ya kan? Karena dalam isi suratnya dikatakan kalau kemudian kalian tidak demikian, maka kalian akan menanggung dosa rakyat kalian. Nah, ini pemimpin. Seperti itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kan begitu. Ya, ya maka kalau dikatakan bahwa apa apa namanya apakah yang harus dilakukan maka kesempatan ini untuk kemudian menjadikan satu buah perubahan yang baik ya ya karena memang orang mempercayai bahwa ini merupakan amanah ya amanah itu ya dijalankan sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki ya karena memang ini merupakan satu buah kepercayaan ya seperti itu Ya kalau memang kita sanggup, kalau tidak sanggup misalkan, kalau kita ada menyerahkan eh, kepada orang yang lebih mapan untuk bisa menjalankan, itu juga dibolehkan.